Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allahu 'azza wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rekan dakta dimanapun Anda berada Mudah-mudahan setiap kita senantiasa dikaruniai taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kemudahan di dalam menjalankan tugas pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini eh, kita akan teruskan pembahasan dari kitab Bahjat ulubil Abrar dan akan masuk kepada hadis yang keenam Hadis ke-6 ini beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan judul kata beliau Kamalul Imani wal Islami wal Hijrati wal Mujahadati. Kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, hijrah dan mujahadah. Rekan-rekan sekalian, eh, tentu setiap kita adalah sangat penting untuk memahami beberapa kriteria di dalam Islam ini, bahkan berbagai indikator terhadap kesohihan, kebenaran daripada keyakinan yang kita miliki selama ini. Tentu bahwa Islam yang kita pahami ini harus standar, harus sesuai dengan apa yang telah dicanangkan, apa yang telah dijabarkan bahkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tentunya oleh para sahabat, oleh para tabiun dan oleh para tabiun wa tabiin yang telah menyampaikan risalah Islam ini kepada kita sekalian. Dan agar kita benar, maka berikut ini adalah hadis yang harus menjadi pedoman kepada kita sekalian berkenaan dengan permasalahan ini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di membawakan satu hadis saja tentang perkara ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh atau eh, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma di mana kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu kata beliau hadis ini muttafaqun alaihi wa zadat tirmidzi wan nasa'i dan alimam at turmudhi dan an-nasa'i menambah dengan lafaz wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim dan ditambahkan pula di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra kata beliau wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah kalau kita artikan artinya adalah bahwa muslim adalah orang yang menjadikan kaum muslimin selamat dari mulutnya dan dari tangannya sedang seorang muhajir adalah orang yang menyatakan putus terhadap apa yang Allah larang. Dan mukmin adalah orang yang manusia merasa aman terhadap darah dan harta mereka. Demikian pula dengan Al-Mujahid, kata beliau bahwa Mujahid itu adalah orang yang bekerja keras mengalahkan dirinya untuk selalu berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, hadis ini adalah hadis yang agung ya. Tentu secara otentik bahwa hadis ini benar diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga oleh Al-Imam Muslim. Hanya melalui Al-Imam Muslim tidak dengan lafaz wal muhajiru yang muttafaqun alaih itu adalah al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadihi kemudian wal muhajiru man nahallahu atau man hajaru ma nahallahu anhu berikutnya adalah uh, al-imam at-turmudzi juga meriwayatkan hadis ini tetapi dari sahabi yang lain bernama Abu Hurairah dan uh, lafadznya adalah seperti yang tadi kita dengar ada lafaz wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim dan hadisnya sahih disahihkan oleh beliau Syekh Nasruddin Al-Albani juga melalui eh, hadis ataupun riwayat yang lain bahkan lebih lengkap diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi termasuk juga Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Kata beliau bahwa di dalam riwayat ini berasal dari salah seorang sahabi yaitu bernama Fudalah bin Ubaid di mana Rasulullah SAW bersabda dan itu adalah terjadi pada haji wada ya. Awalnya lafadznya adalah ala ukhbirukum bil mukmin maukah kalian aku beritakan tentang mukmin. Lalu oleh beliau didefinisikan man aminna sunna man aminahun nasu ala anfusihim wa amwalihim orang yang manusia merasa aman terhadap nyawa dan harta mereka sedang al-muslim adalah orang yang kaum muslimin merasa aman dari lisan, mulut dan tangannya lalu wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah mujahid adalah orang yang berusaha dengan gigih mengalahkan jiwanya agar selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan al-muhajiru man hajara al khotoya waz-zunub. Demikian dalam riwayat al-Imam Al-Hakim. Dan dalam beberapa riwayat adalah wal muhajiru man hajara as-sayyi'at. Dan dalam riwayat yang lain wal muhajiru man hajara as-su. Semuanya adalah bermakna sama karena al khotoya waz-zunub maknanya adalah khataaya jamak dari khata yaitu salah, az-dzunub jamak dari zanbun artinya adalah dosa. as adalah jamak dari sayiatun yaitu kejelekan. As-su juga adalah jelek. Jadi rekan-rekan sekalian bahwa hadis ini adalah hadis yang masyhur, dikenal, diriwayatkan oleh banyak para ulama dan para imam dari kalangan muhaddisin. Di dalam riwayat yang lain bahkan lafadznya itu dengan berasal dari pertanyaan seperti misalnya Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan bahwa kata beliau qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal wahai Rasul Islam yang manakah yang paling baik qala kata Rasul man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi orang yang menjadikan kaum muslimin selamat dari mulut dan tangannya lalu dalam riwayat yang lain diriwayatkan antara lain oleh Al-Imam Ibnu Hibban lafadznya juga berkenaan dengan masalah al-jihad kata beliau jihad di afdol jihad yang manakah yang afdol lalu jawabannya adalah diantaranya kata beliau kalimatu adlin inda imamin jairin lalu eh, atau diartikan dengan perkataan yang benar yang adil yang dikemukakan pada seorang imam yang zalim. Nah, eh, rekan-rekan sekalian, tentang masalah hijrah juga kita bisa dapatkan bahwa ada satu pertanyaan di mana pertanyaan itu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, kata beliau ayyul hijrati afdol Hijrah yang mana yang termasuk afdol Lalu Rasul menjawab, antah jura makari rabbuk. Yaitu engkau memutuskan apa saja yang dibenci oleh Rabbmu. Rekan atas kalian, hadis ini adalah sebagaimana saya katakan termasuk hadis yang masyhur, yang terkenal, yang penting sekali dan sebagaimana dikatakan oleh beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah kata beliau fahadal hadisu man qama bima dalla alaihi faqad qama bid-dini kullihi. Siapa yang telah berusaha menegakkan, menjalankan apa yang telah ditunjukkan oleh hadis ini, maka seolah dia telah menjalankan din secara utuh. Yaitu man salimal muslimuna min lisanihi, barang siapa yang menyebabkan kaum muslimin aman dari mulutnya dan tangannya, wa aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim yaitu orang yang menjadikan darah dan harta mereka aman. Kemudian wahajara ma'anahallahu anhu, memutuskan apa yang dilarang oleh Allah, wajahada nafsahu ala ta'atillah dan berusaha keras mengalahkan jiwanya untuk selalu berada dalam taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah melakukan empat perkara ini, kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa innahu lam yubqi minal khairid dini Wadunyawi, al-zahiri wal-batini illa fa'alahu. Tidak ada yang tersisa dari kebaikan, baik kebaikan yang bersifat din, kata orang agamis, kebaikan yang bersifat duniawi, kebaikan yang bersifat zahiri yaitu nyata, kebaikan yang bersifat batini yaitu perkara yang tidak nampak. Semua yang perkara itu empat-empatnya adalah telah dikerjakan jika orang itu telah memahami dan berusaha mengamalkan apa yang menjadi isi dari hadis ini. Lalu kata beliau wala sharri syai'an illa torokahu dan kalau betul-betul telah konsekuen menjalankan hadis ini maka sesungguhnya tidak ada satu kejahatan kecuali dia telah berusaha untuk meninggalkannya. Rekan atas sekalian, e, beliau menjelaskan kepada kita sekalian tentang hadis ini sedemikian gamblangnya, sedemikian jelasnya yang dimana kata beliau bahwa Islam yang hakiki itu adalah bentuk pasrah diri secara totalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang menjadi hak-hak Allah, hak-hak kaum muslimin dan semua itu tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan dan mencintai terhadap kaum muslimin seperti apa yang dia cintai terhadap dirinya terpu adalah antara lain bahwa dia menjaga mulutnya, menjaga tangannya agar dia tidak melukai dan menyakiti saudaranya yang lain. Tentang mukmin kata beliau bahwa orang ataupun manusia merasa aman dengan keberadaan dia berkenaan dengan harta dan nyawa mereka karena sesungguhnya jika iman itu adalah ada eksis dalam hati seseorang, maka akan menjadikan orang tersebut menjalankan apa yang menjadi hak iman itu sendiri. Yang antara lain terpenting adalah dia akan menjaga amanah dan dia akan jujur dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan orang lain. Dia akan warak yaitu hati-hati dari menzolimi manusia baik dalam perkara harta maupun nyawa. Tentang masalah hijrah, kata beliau, bahwa beliau menafsirkan tentang perkara yang disebut fardu ain di mana setiap muslim harus melakukannya yaitu baik melakukan hijrah dari dosa dan maksiat yaitu perkara ini adalah yang tentu tidak bisa jatuh kewajibannya dari setiap muslim yang balik karena itu maka setiap muslim hendaknya memahami bahwa Allah telah mengharamkan atas manusia untuk melakukan perkara yang haram atau melakukan perkara-perkara yang maksiat. Adapun hijrah yang khusus yaitu berpindah dari negeri kufur atau bid'ah ke negeri Islam dan sunnah merupakan bagian daripada hijrah. Tentang masalah al-mujahid tadi disebutkan bahwa beliau menafsirkan di sini bahwa mujahid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh bagaimana dia mengalahkan hawa nafsunya agar selalu di atas taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kata beliau nyawa itu atau jiwa itu selalu cenderung terhadap kemalasan dari melakukan perkara-perkara yang baik, bahkan selalu menyuruh, mengomando, mengajak terhadap perkara-perkara yang jelek, bahkan dia mudah terpengaruh dengan perkara-perkara apabila dia tertimpa musibah. Dan setiap ini adalah perlu dengan sabar perlu dengan jihad di dalam bagaimana caranya untuk menekan dan meredam nafsu tersebut agar selalu berada di dalam taat pada Allah dan kukuh selalu dan bahkan bersungguh-sungguh untuk menjauhi berbagai maksiat dan kemudian menolak dari dininya. Oleh karena itu berjihad terhadap hawa nafsu ini maksudnya adalah dia bersabar ketika dia ditimpa berbagai musibah Antara lain adalah taat dengan melalui melakukan perkara apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di dalamnya adalah sabar terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah hakikat daripada mujahadah itu adalah dia berusaha agar berbagai perkara yang tadi dikemukakan itu betul-betul kukuh berada dan dia bisa untuk menangani dan menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hadis ini adalah tentu harus kita renungkan bersama, harus kita fahami bersama berbagai pelajaran yang insya Allah Ta'ala setelah ini akan saya sampaikan. Nah, para e, rekan dakta dimanapun Anda berada, bahwa kalau e, kita lihat dari hadis yang saya bawakan cukup pendek tetapi cukup berisi ini adalah di dalamnya tidak kurang berisi daripada lima perkara. Antara lain adalah bahwa hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita melakukan empat perkara, yakni satu al-Islam dengan benar, dengan sempurna, al-iman dengan konsekuen, juga al-hijrah baik hijrah bermakna umum ataupun khusus kemudian kita melakukan satu mujahadah, maka semua itu adalah akan membuat kita terbentang jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Iya baik Ustaz, sebelum dilanjutkan kembali rekan dakta kita harus rehat lebih dahulu untuk mendengarkan beberapa selingan yang berikut ini. Rekan dakta dimanapun Anda berada, eh, kita lanjutkan kembali hadis yang agung yang tadi barusan kita dengar. Eh, di dalamnya mengandung banyak pelajaran dan saya sudah sampaikan pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan batasan, telah memberikan definisi terhadap empat istilah tersebut. Siapa yang disebut dengan Muslim, siapa yang disebut dengan Muhajir, siapa yang disebut dengan Mujahid, dan siapa yang kemudian juga disebut dengan orang yang mumin. Rekan-rekan sekalian, tentu apabila kita sudah mengetahui definisi-definisi ini, maka berarti tidak boleh kita kemudian memahami dengan paham yang menyelisihi. Nah, oleh karena itu, maka definisi-definisi ini adalah harus menjadi dasar, dasar pijakan, dasar pemahaman, bahkan tolok ukur atas diri kita sekalian. Kalau kita merasa bahwa diri kita muslim, maka harus fahami pula apa yang dimaksud dengan definisi muslim menurut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di mana dia harus bisa untuk mengendalikan mulut dan tangannya. Di mana itu adalah sebenarnya harus kita fahami bahwa Islam itu tidak hanya rukun Islam, apalagi tidak hanya sholat lima waktu, tetapi juga menyangkut tentang perkara akhlak yang tinggi. Rekan-rekan sekalian, pelajaran yang ketiga adalah yaitu terdapat satu fokus yang sangat di dalam hadis ini yaitu dengan kita memahami bahwa kata Rasul al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadihi maka sesungguhnya Islam sangat konsen untuk menjaga dan memelihara atas ketidaktergangguan dalam perkara harga diri atau dalam perkara fisik dengan cara yang tidak dihalalkan oleh syar'i. Kita ketahui bersama bahwa orang apabila sudah mengucapkan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah maka dia haramun damuhu damnya wa maluhu dan hartanya wa hisabuhu 'ala Allah dan perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka jika muslim saudara kita itu adalah haram, darahnya dan hartanya atau termasuk di dalamnya adalah harga dirinya, maka tidak boleh setiap kita untuk bersemena-mena melakukan sesuatu yang bisa jadi adalah melukai saudara kita tersebut. Saya akan tekankan perkara ini di antaranya adalah apa yang bisa kita sarikan nanti di akhir. Berikutnya adalah yang keempat. Bahwa juga di dalam hadis ini terdapat bahwa akhlak yang baik. Antara lain adalah yang terpenting di sini yang ditekankan oleh Rasul adalah amanah. Harus jujur, tidak boleh berkhianat, tidak boleh ada unsur di mana dia mengumpat terhadap apa yang diamanahkan kepada dirinya. Dan itu berarti apa yang menjadi sorotan dan apa yang menjadi prioritas daripada tolak ukur iman seseorang adalah ternyata amanah. Orang yang tidak amanah berarti nyaris imannya cacat. Dan karena itu Rasulullah SAW menegaskan dengan sesungguhnya dalam hadis ini bahwa seorang mukmin adalah orang yang orang lain akan merasa aman terhadap harta dan darahnya. Kejujuran adalah menjadi sangat prioritas menjadi ukuran dan tolak ukur keimanan seseorang. Oleh karena itu, maka hendaknya kita berpandai-pandai untuk menjaga perkara ini. Kelima dan terakhir adalah dari hadis ini, kita dapati bahwa sesungguhnya hadis ini adalah tidak akan keluar dari apa yang menjadi pemahaman Islam secara utuh. Kenapa demikian? Karena ternyata kalau kita sorot seorang hamba kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu bahwa hubungan horizontal dan vertikal seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk dengan manusia sesama itu telah diatur dalam hadis ini. Katakan saja misalnya tentang masalah hijrah. Di mana pemahaman hijrah yang permanen dalam hadis ini adalah man jahada nafsahu fi taatillah bahwa dia berusaha agar hawa nafsunya itu betul-betul kalah, betul-betul tidak berdaya, tetapi dia tunduk kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia berani untuk meninggalkan kekufuran, berani untuk meninggalkan bid'ah, berani untuk meninggalkan apa yang menjadi maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah dalam makna hijrah. Karena itu, maka orang yang berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala setiap saat dia dituntut untuk berhijrah selalu dari perkara-perkara yang tidak terpuji pada perkara-perkara yang terpuji tentunya. Kalau saja kita uh, uraikan, maka boleh rekan dakta untuk ingat-ingat. Semestinya setiap kita itu adalah selalu melakukan hijrah. Hijrah setiap saat. Dari kekufuran kepada keimanan. Dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dari bid'ah kepada sunnah. Dari kebodohan menuju kepada ilmu dan belajar dari a priori terhadap al-Islam, terhadap kaum mukminin, kaum muslimin menjadi berubah dan berhijrah, menjadi perhatian, menjadi solidaritas tinggi terhadap Islam dan kaum muslimin. Dari tinggal diam, dingin terhadap kemungkaran, dia berhijrah menjadi bergairah, bahkan terbangkit gairah untuk merubah kemungkaran dari satu sama lain saling membenci, mestinya berhijrah menjadi saling bersaudara. Karena sesungguhnya hukum asal muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Tentu sejauh dan sedekat iman dan Islam orang tersebut. Tetapi hukum asal adalah al-muslimu akhul muslim. Oleh karena itu yang demikian itu hendaknya kita selalu juga hijrah. Berhijrah pula dari keadaan tafarruq, perpecahan, pertentangan antara intern umat Islam dan kaum muslimin menjadi mereka menjadi bergabung, menjadi bersatu, tetapi harus digarisbawahi bergabung dan bersatu itu harus selalu berada di atas al-haq. Termasuk di dalamnya adalah berhijrah dari kesemrawutan, dari ketidakteraturan, dari tidak adanya komunikasi dan koordinasi sesama kaum muslimin menjadi serba teratur, menjadi serba terkoordinasi sehingga kaum muslimin derapnya akan semakin baik dari hari ke hari. Halo kita perhatikan poin-poin yang tadi barusan saya sebutkan, maka betapa banyak dan besar perkara yang harus kita hijrahi. Yang intinya adalah bahwa hijrah kita itu dituntut setiap saat kita melakukan introspeksi untuk selalu hijrah dari perkara-perkara yang tidak sesuai, yang menyelisihi, yang menjauhi, yang menentang syariat terhadap perkara yang tentu sesuai bahkan mengundang cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, e, rekan rekan sekalian, kalau kita lihat dari bahwa ada di sana di mana seorang muslim itu adalah bahkan seorang mukmin kata Rasul semua ditekankan dengan perkara yang berkenaan dengan bagaimana seorang hamba berhubungan, berkomunikasi, bermuamalah dengan sesama. Dikatakan bahwa Islam itu menyebabkan muslimin selamat terbebas dari mulut dan terbebas daripada tangannya. Mulutnya tidak menyakiti, tangannya juga tidak menganiaya. Ketika berbicara tentang masalah iman, oleh Rasul SAW sangat ditekankan bahwa seorang mukmin harus menjadikan bisa, menjadikan saudaranya yang lain menjadi aman menjadi tentram dalam perkara-perkara yang menjadi harta bahkan nyawa mereka dan itu adalah menjadi tolak ukur. Oleh karena itu kata Rasulullah la yu'min man lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Kata Rasulullah SAW tidak dikatakan orang yang beriman, orang yang tidak menjadikan tetangganya menjadi aman dari berbagai mara bahaya. Oleh karena itu betapa bahwa Islam ternyata bukan saja mengatur, mengurus bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan intim terhadap Allah sebagai Robnya. Tetapi juga Islam benar-benar mengatur tentang bagaimana agar manusia itu aman, damai, terjadi e, hubungan yang harmonis antara sesamanya. Ketika lihat dalam kata-kata Islam, atau Rasulullah SAW, Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi menjadikan muslim yang lain selamat dari mulut dan tangannya. Bayangkan, perkara yang dua ini itu adalah harus kita perhatikan karena itu menjadi tolak ukur keislaman seseorang bahkan kesempurnaan seseorang. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 19 kata Allah Subhanahu wa taala Inna ladina yuhibbuna an fahishata fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang suka menebar ke uh, kejian di dalam di kalangan dalam tubuh kaum orang-orang yang beriman, mereka berhak untuk mendapatkan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sungguh menjadi besar perkaranya menjadikan harga diri ataupun e, perkara yang bersifat jiwa kemudian privansi dan harga diri daripada saudara muslim itu jika itu adalah dicabik-cabik dan itu adalah bukan perkara yang sepele. Belum lagi misalnya dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Kata Allah dan orang-orang yang melukai orang-orang yang mukmin mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan dengan tanpa alasan yang benar, dengan tanpa e, fakta dan data yang benar ataupun dengan apa yang mereka upayakan dengan tentu adalah kesalahan, faqad ihtamalu buhtanan, maka mereka telah bertanggung jawab atas buhtan yaitu dusta yang tidak ada kebenarannya wa isman yaitu dosa mubinan yang nyata. Rekan rekan dimanapun Anda berada bahwa mulut dan tangan itu adalah bukan saja menjadi perkara yang ringan tetapi akan menjadikan orang yang melakukannya menjadi muflis karena dia akan mendapatkan kisos di hari kiamat ketika dia tidak segera diselesaikan di dunia ini. Oleh karena itu Rasul SAW menyatakan perkara ini adalah bukan perkara yang mudah. Karenanya kata beliau, al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadihi nyaris menjadi satu definisi dan makna yang sangat membatasi atas makna daripada muslim itu sendiri. Oleh karena itu, ini adalah yang kedua. Setelah seorang muslim itu diajari melalui hadis ini bahwa dia harus baik terhadap Allah SWT, harus baik terhadap sesama. Lalu yang ketiga adalah bahwa ternyata hadis ini mengajarkan juga tentang bahwa kita tidak boleh tinggal diam terhadap Islam. Kita tidak boleh masa bodoh terhadap Islam, tapi kita harus menjaga, bahkan kita harus membela terhadap Islam. Dan itu disebutkan dengan apa yang disebut dengan al-jihadu fi sabirillah. Dan saya ingin ingatkan bahwa perkara yang berkenaan dengan masalah jihad ini dengan dua poin. Rekan-rekan sekalian, saya ingin setiap kita umat Muhammad Rasulullah SAW melalui hadis ini ambil dua poin yang sangat penting. Pertama adalah bahwa setiap kita sebagaimana yang disarankan oleh Rasul wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah artinya adalah bahwa seorang muslim itu, seorang mujahid itu disebut mujahid dia jika betul-betul melakukan suatu sikap mujahadah dalam rangka mengalahkan hawa nafsunya dan mengalahkan semua yang menyebabkan dia adalah menjadi orang yang menyelisihi dan menyimpang dari manhaj yang benar daripada al-Islam, daripada sunnah Muhammad Rasulullah SAW dan itu adalah pekerjaan yang tidak ringan. Tentu mengalahkan hawa nafsu adalah bukan perkara yang ringan dan Allah berkali-kali mengatakan wala tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu dan karena itu hawa nafsu tidak boleh diikuti tapi harus dikalahkan, harus ditundukkan dengan hidayah dan petunjuk serta sunnah Rasulullah SAW. Terakhir adalah bahwa kita juga harus memahami tentang masalah jihad ini dengan benar Hendaknya setiap kita adalah mempunyai pemahaman yang benar tentang masalah al-jihad. Karena sesungguhnya al-jihad itu adalah tidak identik dengan dunia terorisme dunia intimidasi, tetapi al-jihad fi sabillah adalah tidak mungkin ditempatkan oleh Rasul sebagai wazir watu sinamihi al-jihad fi sabillah puncak dan paling afdol daripada penghambaan diri seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihad. Jihad itu adalah berupa perang dalam rangka meninggikan la ilaha illallah dan itu adalah benar adanya di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala jelas bahwa dia merupakan fardu kifayah. Oleh karena itu, kalau kita pahami hadis ini betapapun sekian pendeknya meliputi Islam secara menyeluruh karena mengatur bukan saja dia terhadap Allah, dia terhadap sesama tetapi juga bagaimana agar dia respek terhadap al-Islam, terhadap ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik kita langsung terima di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Ali Imron dari Temun Selatan, Mas. Silakan Pak Ali Imron. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Uh, ini Pak Ustaz mungkin agak uh, melenceng dari yang tadi tapi intinya ya apa namanya iman atau Islam yang benar. Akan saya, yang akan saya tanyakan ini masalah ini Pak Ustaz uh, apa namanya tobat nasuha sebetulnya udah puluhan tahun oh dari data data itu ditanyakan oleh oleh masyarakat ya tapi yang diucapkan kecil Pak. yang i, itu kan cuma syarat-syaratnya aja menyesal dan selanjutnya begitu cuman caranya itu aplikasinya itu gimana apakah sudah sholat tobat apa bagaimana dan sesudah sholat yang lainnya bisa begitu dan bisa dilakukan mungkin siang atau ataupun malam eh yang menjadi bingung itu buat kami ini begini ya. Pertama-tama tobat itu mencontoh pada Rasul. Sedangkan Rasul itu adalah maksum. Dan e, manusia itu seperti kami ini adalah kulu bani Adam hotoun gitu. Jadi mohon penjelasan cara aplikasinya Bosan. Apakah hmm. dengan didahului dengan sholat taubat atau didahului dengan sholat malam. Tapi karena kalau di sholat malam itu kan seperti sholat mulai bulan Ramadan itu untuk ada eh, bukan untuk dosa-dosa kecil Iya. Jadi mohon penjelasannya gitu Pak Ustadz. Baik, terima Atas kasih. Yang ya, penjelasan yang diberikan mohon uh, mengucapkan terima kasih jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Imron di tamu Selatan di belakangnya kita terima kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk ini Ibu, Bapak? Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Ibu Supia. Ibu Supia di mana Ibu? Di, di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustad. Assalamualaikum. Ini Pak mau minta saran nih ada adik saya ini kerja di rumah tangga. Tapi di fitnah Pak, semua ada yang diambilin adik saya katanya sebenarnya nggak ngambil apa-apa. Di mana Pak anu, mengatasinya orang seperti itu? Hmm. Ya. Iya, gitu. baik. Gitu aja Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Ibu Supia di Jakarta Selatan Kita jawab dulu Ustaz, ini dua pertanyaan Dari rekan rekan. Bapak Ali Imron dulu di Tambun Selatan uh, Bapak Ali Imron ya hmm. Yang ditanyakan oleh Bapak adalah tata cara taubat Iya uh, Sesungguhnya Betul Rasulullah SAW adalah maksum Kemudian beliau tidak bersalah sedangkan kita adalah salahnya bisa jadi tidak terhitung. Bahkan bisa jadi ada yang kecil, bisa jadi ada yang besar. Dan tidak perlu berputus asa. Yang penting ada satu pepatah ya. Para ulama mengatakan dan kita harus camkan yaitu bahwa la saghirata ma'a al-israr wala kabirata ma'a al-istighfar. Kata para ulama, tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Hmm. Dan tidak ada istilah dosa besar kalau kita beristighfar. Ya, ini maksudnya minta ampun. Nah, oleh karena itu jangan segan, jangan jemu untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang ditanyakan adalah bagaimana caranya, gitu kan. Eh, Bapak Ali Imran sesungguhnya e, pertanyaan ini adalah jawabannya tidak sulit atau cara e, kita melakukan tobat itu adalah tidak sulit. E, yang disebut oleh Bapak tadi sholat taubat itu itu sesungguhnya malah riwayatnya tidak menyebabkan Bapak harus berpegang teguh padanya hmm. karena kalau Bapak katakan bahwa tadi harus mencontoh pada Rasul, justru Rasul tidak melakukannya. Iya. Nah, karena Rasul adalah e, tidak atau tidak berdosa, artinya maksum. Yang Rasul contohkan adalah bahwa seperti yang Bapak tadi katakan, satu, apabila kita melakukan dosa, itu adalah satu adalah menyadari. Menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa dia adalah bersalah Iya. bahwa dia adalah telah melakukan suatu perkara yang disebut dengan maksiat. Apakah dosa kecil ataukah dosa yang besar? Dan yang dituntut untuk tobat itu adalah dosa besar. Kalau dosa kecil itu adalah insya Allah Taala akan terhapus dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Jadi yang pertama adalah Bapak sadari bahwa dia telah melakukan dosa. Ini yang pertama. Itu caranya. Kedua adalah Bapak berencana untuk tidak boleh mengulang. Apa tadi yang sudah dilakukan itu? Dosa itu apa? Misalnya katakan saja minum khomer misalnya. Hmm. Maka setelah dia mengatakan, waduh khomer ini haram. Khomer ini adalah terkutuk. Meminumnya juga adalah dosa besar. Terancam dan kutukan Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Kedua adalah berencana jangan melakukan minum lagi, kemudian dia berencana dengan perkara yang baik. Misalnya saja adalah justru sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, berinfak, dan lain sebagainya. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang e, ketiga adalah, penting sekali adalah bahwa dia e, mengganti, mengganti perkara yang jelek tadi itu, yaitu dengan perkara yang soleh. Bukan saja nomor dua berencana, tetapi yang ketiga adalah melakukannya. Apabila, nah apabila bapak merasa berdosa dengan sesama, karena mungkin mengambil barang orang, ataupun mengambil hak orang, ataupun menganiaya orang, maka bapak hendaknya datang kepada orang itu, atau cari orang tersebut untuk kemudian minta maaf. Fal halal kata Rasul, maka hendaknya minta dihalalkan hari ini falyatahallalhul yaum maka minta dihalalkan hari ini sesungguhnya cara bertobat itu adalah sangat mudah hmm. yang paling penting adalah ketika kita katakan bahwa taubatan nasuha artinya bahwa apa yang sudah kita hapus tadi itu tidak boleh kita ulang lagi tidak boleh kita mengulangi kalau kita mengulang lagi berarti tobat kita tidak nasuha Nah oleh karena itu tobat yang seperti itu adalah sangat mudah dan yakini dengan cara satu, dua, tiga, dan empat yang tadi jika berkata berhubungan dengan masalah orang hmm. ataupun mendolimi orang, Bapak sudah tidak perlu ragu lagi mencari cara apakah perlu sholat tobat di jam delapan pagi atau di jam delapan malam. Bapak tidak perlu bertanya lagi. Sudah ini yang diterikan uh, eh, oleh Rasulullah SAW cara agar kita bisa bertobat dan keluar daripada dosa. Jika kita sudah lakukan perkara itu, maka dengan sesungguhnya tobat itu dilakukan kata Rasulullah SAW. Atta ibu minat danbi kaman la balahu Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Sudah jangan ma, jangan was-was, jangan bimbang, jangan lagu. Prosedur sudah kita perbuat. Tinggal kita berharap mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun akan mengampuni dosa kita sesuai dengan janji yang tadi diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang cara seperti ritual-ritual tertentu, kalau ada ajarannya lakukan, kalau tidak ada tidak boleh kita kemudian mengatakan belum sempurna, apa caranya belum dipahami. Pak, yang jelas adalah taubat itu caranya sangat mudah, begitu caranya dan terakhir jangan berniat untuk diulangi. Demikian untuk Bapak Ali ya. Iya. Kemudian untuk Ibu Supiah di hmm. Jakarta Selatan berkenaan dengan tuduhan tadi. Tuduhan e, mengambil sesuatu. Iya. Sesungguhnya kalau e, yang menjadi tuan rumah tangga itu ataupun pemilik e, rumah itu adalah atau majikan itu adalah muslim, maka diajak berbicara dengan keislamannya bahwa misalnya begini, kalau seandainya ada kasus seperti ini, yaitu kasus pencurian atau sejenisnya, yang berkenaan dengan masalah tuduh-menuduh, maka bapak atau ibu pegang satu kaidah, yaitu kata para ulama dan ini kaidah tentu berdasarkan dari dalil, yaitu al-bayyinatu ala al mudai wal yaminu ala man angkar bahwa eh, pembuktian itu harus dilakukan oleh orang yang menuduh. Sedangkan apabila sudah terbukti, kemudian fakta itu adalah terbukti, data itu sudah terbukti, tetapi yang bersangkutan tidak mau mengakui, maka yang bersangkutan yang tertuduh itu harus mengucapkan sumpah. Hmm. Mengatakan misalnya demi Allah. Kalau sudah sumpah diucapkan, maka tidak boleh kita lanjutkan tuduh-menuduh tersebut. Selesai. Nah kalau katakan saja rumus ini dipraktekkan oleh kita. Misalnya tadi dituduh mencuri. Datangkan faktanya. Hmm. Dan tidak boleh ada unsur palsu. Karena ini adalah berhubungan dengan menganiaya orang. Kita sudah bicara tadi bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tidak boleh ada niat bahwa mentang-mentang dia pembantu lalu diperdaya kemudian dijerumuskan dengan menuduh bahwa dia mencuri dan dijerumuskan misalnya ke dalam penjara. Padahal dia adalah orang miskin misalnya ataupun orang yang tidak berpendidikan tinggi dan seterusnya. Sudah demikian lalu dituduh dengan yang tidak-tidak. Itu adalah dosa besar. Nah oleh karena itu baik dari sisi majikan harus menyadari itu maupun dari eh, tadi eh, yang bernasib sebagai pembantu rumah tangga itu adalah harus melakukan dengan prosedur syar'i tadi itu yaitu datangkan bukti kalau sudah itu adalah terbukti maka kemudian kita eh, baru solusi tapi kalau tidak ada bukti maka tidak boleh diteruskan tuduhan tersebut hmm. itu solusi yang hendaknya eh, dipegang demikian oke okay. baik sebelum kita terima di 8816363 kita ke SMS dulu dulu ini Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Sahidin di Purwakarta. Bagaimana cara mengenal iman Islam yang baik? Ya, ini ya, pertanyaan dari Pak Sahidin di 8816363. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa Ibu? Dengan Nia. Ibu Nia di mana Ibu? Di Jakarta. Di Jakarta. Suaranya agak keras ya? Oh iya. Silakan Ibu Nia. Nah, jadi Ustaz mau nanya usia saya saat ini kurang lebih 21 tahun hmm. dan uh, di lingkungan teman-teman saya jadi ada masalah yang mungkin setiap perma- uh, apa dewasa seperti kami pun uh, merasakannya gitu loh. Jadi uh, ada suatu kebiasaan seperti kayak maaf uh, kayak onani atau masturbasi seperti itu. Hmm. Kemudian saya tanyakan gitu teman-teman apakah mereka juga pernah melakukannya dan mereka bilang iya melakukannya gitu kan uh, ketika saya tanya kenapa nggak uh, mencoba untuk bertobat gitu kan minta maaf sama Allah tapi eh, teman-teman bilang uh, gimana ya se usia seperti itu memang uh, masa-masanya di mana uh, gejolak seperti itu masih uh, sangat begitu kuat gitu. Jadi mereka bilang daripada gue jinah lebih baik gue ngelakuin hal itu gitu. Eh, saya cuma pengen tahu apakah benar uh, tanggapan orang seperti itu uh, demi menghindari zina. Sedangkan saya uh, beritahu pada dia untuk uh, bagaimana kalau nggak uh, seperti itu lebih baik menikah saja gitu kan. Tapi dia menjawab, ah belum siap, uh, belum belum punya biaya dan belum bekerja deh, bilang seperti itu jadi minta tanggapannya aja dari Ustadz bagaimana yeah. seharusnya seperti itu baik terima kasih sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang Ibu Nia dari Jakarta kita terima kembali Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa? Dengan Tobi di Bantar Gebang Tobi? Iya Silakan Pak Tobi. Iya, uh, Ustaz, uh, tadi saya kayak kurang puas dengan penjelasan Ustaz ya. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam lagi untuk yang bisa saya ambil. Cuma saya belum tahu apa hingga saat ini. Cuma uh, yang ingin saya tanyakan di luar dari uh, penasaran saya yang penjelasan Ustaz tadi, uh, apa ketika kita ingin berhijrah atau ingin bersungguh-sungguh, lalu ada sedikit rintangan. Nah, uh, apa reaksi kita tentang rintangan tersebut, Ustaz? Itu hmm. aja dari Assalamualaikum. Hmm. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Tobi kita terima kembali Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? dengan Mili. Bu Yeli? Iya. Di mana Ibu? Di Cengkareng. Cengkareng. Silakan Ibu Yeli. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi eh, saya punya tetangga Pak Ustaz, dia seorang Nasrani hmm. hmm. bisa, di, bisa dibilang dia itu seorang fakir Pak Ustaz Nah saya sering bersedekah dengan dia Tapi masalahnya dia sering mendoakan saya dengan agama dia Pak Ustaz uh, eh, Terus juga dia berpendapat kalau Allahnya dia sama Allahnya orang Islam itu sama. Kalau pendapat seperti itu gimana ya Pak Ustaz? Gitu hmm, aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz beberapa ya. pertanyaan. Ke SMS dulu tadi dari pertanyaan uh, Bapak Syahidin di Purwakarta. Ya. E, pertanyaan yang termasuk penting ya untuk Bapak Syahidin di Purwakarta yaitu bertanya tentang masalah bagaimana sih kita mengenal Islam dengan benar ya. E, Bapak Syahidin pertama adalah kalau kita ingin mengenal Islam dengan benar, maka satu adalah mengambil Islam dari sumbernya yang asli. Ya. E, dan itu penting. Kalau kita mengambil Islam dari selain sumbernya, maka kita akan mengambil Islam atau memiliki paham tentang Islam dengan pemahaman yang palsu. E, dan itu adalah sudah disinyalir misalnya oleh Alimah Malik kata beliau bahwa malam yakun yauma idin dinan lam lan al yaum dinan maka kata beliau perkara yang tidak pernah menjadi din pada zaman Rasul SAW tidak bisa dinyatakan din pada hari kapanpun nah oleh karena itu ini penting bahwa mana sumber Islam itu sumber Islam itu adalah satu Al-Quran kemudian yang kedua adalah As-Sunnah yang sahihah Ketika ditanyakan ya sunnah yang sahih itu apa? Karena mendapatkan Al-Quran kan gampang. Hmm. Ada Al-Quran e, terjemahan, ada Al-Quran berbahasa Arab asli, dan sudah tapi tentu e, bacalah dengan bahasa Indonesia. Atau dengan tafsir yang sudah juga ada dalam bahasa Indonesia, tafsir Ibn kasir atau yang lainnya. pun tentang masalah sunnah, maka apa yang maksud sunnah yang sahih itu? Sunnah yang sahih itu adalah misalnya kalau kita punya maka beli Sahih Al-Bukhari, beli Sahih Muslim, beli Riyadus Solihin, beli Al-Lu'lu Al-Marjan misalnya. Kitab-kitab itu akan membantu Bapak dalam menunjukkan mana Islam yang benar, mana Islam yang ada dasarnya, mana Islam yang tidak ada dasarnya. Dan kalau menurut saya itu adalah yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah belajarlah tentang memahami al-Islam itu dari ahli sunnah wal jamaah. Jangan memahami al-Islam tapi dari luar ahli sunnah jamaah. Karena kalau dari luar ahli sunnah jamaah maka kita akan terkena terkontaminasi, terpolusi dan itu adalah penting karena ini adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ali Ibnu Al-Madini adalah demikian eh, al-isnadu min al-isnadu min ad-din walau al-isnad laqala man syaa bahwa isnad itu bagian daripada din dan kalau dia adalah tidak ada maka orang akan berbicara sesuai dengan apa yang dia mau. Oleh karena itu harus berguru, harus ber eh, apa melalui suatu eh, proses di mana orang itu adalah ahlus sunnah wal jamaah dan itu penting. Eh, juga dikatakan oleh beliau, kata beliau, kana nasu yas'aluna al isnad, falamma waqa'atil fitnah bada'u yas'aluna 'anil isnad. Fa in min ahli sunnah fayu'khadh hadisuhum wa in kanu min ahli bid'ah fala yukhal hadithuhum kata mereka bahwa kata Ali bin ini rahimahullah taala bahwa orang-orang dulu tidak pernah bertanya tentang e, gurunya ketika e, terjadi fitnah maka mereka mulai bertanya tentang siapa gurumu dari mana pernyataan ini didapat nah oleh karena itu kata beliau kalau ahlu sunnah maka diambil e, hadisnya kalau bukan ahli sunnah maka tidak diambil hadisnya. Menunjukkan bahwa kita harus belajar ilmu itu menerima paham tentang Al-Quran dan sunnah itu daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga adalah harus sistematis. Jangan ngacak ya. Kemudian ingin baca ini baca, ingin baca itu baca. Eh, yang benar adalah harus sistematis. Mana dulu yang mudah dulu, kemudian yang mudah dulu, berikutnya agak sulit, berikutnya yang sulit. Dan untuk mengetahui mudah dan sedang dan sulit itu tentu adalah harus berkonsultasi dengan guru. Dan guru di sini adalah sangat penting. Nah, oleh karena itu, maka itu adalah yang harus e, dilalui oleh Pak Syahidin. Berikutnya, amalkan jangan sampai ilmu yang kita eh, pahami itu tidak diamalkan karena ilmu apabila tidak diamalkan bisa jadi akan lupa bahkan bisa jadi akan berdosa oleh karena itu barangkali mudah-mudahan bisa diterapkan empat tadi yang saya katakan mudah-mudahan bisa e, dilakukan. Berikutnya adalah nah, Baik, sebelum dilanjutkan Ustaz kita ya. harus rehat terlebih dahulu untuk oh, ya. mendengarkan beberapa selingan yang berikut ini. Ada tiga pertanyaan dari Ibu Nia di Jakarta, kemudian juga Bapak Tobi di Bantar Gebang serta Ibu Yeni di Cengkareng ya. Kita ke Ibu Nia dulu ini Ustaz di ya. Jakarta tadi pertanyaannya. Ya, eh Mbak ya barangkali ya karena tadi baru disebut 21 ya. Iya. 21 tahun ya. Mm -hmm. e, sebenarnya yang disebut dengan e, prosesi daripada yang dilakukan oleh Mbak Nia ini dalam bahasa disebutnya adalah kalau untuk laki-laki namanya istimna ya. Mm -hmm. Yaitu e, eh, masturbasi atau e, mengeluarkan mani di luar daripada e, persetubuhan atau jima. E, hukum asal daripada perkara ini adalah haram. Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Nah, e, berbagai keadaan yang kemudian bisa jadi menjadikan bukan jadi haram, tapi menjadi e, bisa dikatakan darurat Ketika darurat maka ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Bahwa darurat itu tidak boleh dijadikan perkara yang kebiasaan. Hmm. Nah, oleh karena itu lihat kalau seandainya dia betul-betul ketika tidak melakukan hal itu adalah akan terjadi zina, maka itu adalah namanya darurat. Daripada berbuat dosa besar, maka melakukan perkara yang termasuk dosanya lebih kecil dari itu. Nah, itu adalah uh, yang disebut dengan eh, mengambil resiko yang lebih kecil. Tetapi ingat bahwa itu perkara yang termasuk tidak boleh diperbuat karena dia adalah haramun. Hanya mungkin saya beri pandangan tentang e, tadi ya, e, mestinya segera menikah begitu. Memang e, dilematis ya menikah pada zaman sekarang. Karena apa? Karena persaingan bagi wanita di mana jumlahnya semakin tinggi itu adalah menjadi permasalahan tersendiri. Berikutnya adalah pandangan bahwa harus sudah bekerja ya. Padahal wanita itu mestinya tidak bekerja. Wanita itu dalam pandangan Islam adalah menerima nafkah dari suaminya, bukan memberi nafkah pada suaminya. Nah, oleh karena itu hukum asal wanita itu mendapatkan nafkah daripada laki-laki, oleh karena itu tidak bekerja. Kalau dia bekerja maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Kemudian yang eh, kedua tadi adalah ketika dia tidak mau menikah karena misalnya belum ada jodoh, maka itu lain masalah. Tetapi intinya adalah bahwa ketika dianjurkan untuk segera menikah, kalau sudah ada calonnya, maka perhatikan jangan melakukan perkara di luar nikah seperti misalnya pacaran. Pacaran itu adalah bukan merupakan bagian dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW dan itu adalah haram hukumnya. Jadi demikian barangkali sedikit pandangan tentang masalah itu. Untuk jawaban terhadap uh, Pak Tubi ya, mm -hmm. bagaimana uh, pemahaman lebih mendalam tentang masalah hijrah, khususnya tentang menyikapi jika hijrah itu ada tantangan. E, tentu adalah hijrah ini ada sebab ya. Sebabnya itu adalah e, satu kalau berkenan dengan masalah pindah, yaitu negaranya kafir. Hmm. Maka saat negara kafir dan dia tidak bisa menegakkan syarat Islam di sana, maka dia wajib untuk melakukan hijrah ke negara Islam. Kemudian yang kedua adalah hijrah dalam makna bahwa dia adalah harus meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang bernilai maksiat menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah dalam bentuk seperti ini adalah tidak bisa disangka lagi dia adalah fardu ain. Nah, Tentu baik hijrah bermakna pindah maupun hijrah bermakna yang kedua yaitu meninggalkan maksiat pada Allah, dua-duanya ada resikonya. Ketika kita menghadapi resiko itu, maka adalah yang pertama yang harus diingat oleh Pak Tubi adalah al-azmu al-qawi, yaitu kemauan yang keras. Bahwa hijrah ini adalah akan membawa kita kepada uh, surga bahwa hijrah ini adalah merupakan suatu perkara yang harus hijrah itu bagian daripada takwa. Oleh karena itu, siapa yang melakukan hijrah maka dia adalah telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari hukuman Allah. Jadi, bangkitkan dan pupuk dan tingkatkan dan perkuat eh, kemauan yang kuat untuk melakukan eh, hijrah karena hijrah merupakan bagian daripada eh, aplikasi terhadap syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kedua adalah bahwa hijrah itu ketika kita terima tantangan, maka semestinya adalah selalu dibarengi dengan apa yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah itu adalah suatu upaya yang gigih dari kita. Jangan baru terkena apa namanya? Eh, ring tangan sedikit lalu kita kemudian mengatakan wah belum siap ataupun misalnya adalah belum saatnya atau mungkin besok dan ini adalah tidak boleh karena kita harus takut dengan su'ul khotimah kita harus takut bahwa jika kita belum melakukan sesuatu kemudian kita sudah Allah cabut nyawanya oleh karena itu dalam bahasa Arab ada istilah namanya at-taswif yaitu menangguhkan pekerjaan yang terpuji dan itu adalah tidak boleh oleh karena itu Eh, segera lakukan karena itu adalah merupakan dan bahkan berkaitan dengan umur dan nyawa. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Hmm. E, sabar itu adalah tentu bagian daripada din bahkan nisfuddin setengah daripada Islam adalah sabar. Oleh karena itu sabar dalam menghadapi maksiat artinya adalah sabar kita untuk meninggalkan maksiat tersebut. Semua rintangan itu adalah harus kita tinggalkan apakah berbentuk mungkin e, musik atau berbentuk mungkin rokok atau segala macam itu adalah harus dengan sabar dia hadapi karena itu adalah bagian daripada bagaimana caranya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang keempat adalah tolong diingat bahwa agar kita e, bisa melakukan hijrah ini maka pilih teman yang soleh Jangan sampai kita memilih teman yang tidak kondusif untuk kita menjadi orang soleh. Itu sulit hijrahnya. Karena dia adalah tidak akan mendukung kita, bahkan mungkin akan mencemooh kita. Oleh karena itu cari teman yang membuat menjadi kita tambah semakin hari semakin soleh. Nah mudah-mudahan empat perkara ini adalah bisa dicoba dan mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang e, terakhir adalah perkataan bahwa Eh, berbuat baik pada temannya atau apa tadi tetangganya hmm. di mana dia kafir tetapi justru dia mengajak ataupun cenderung mengajak e, kepada kekufuran dengan memberikan subhat bahwa Tuhan kita itu sama sebetulnya. e, perlu untuk difahami ya tadi namanya Bu Yeli ya. Bu Yeli. Itu adalah tidak mungkin sama. Kalau sama kenapa berbeda? Ya tidak ada Nasrani, ada Yahudi, ada Muslim, tentu menunjukkan bahwa itu tidak sama. Nah, kalau kalau sama maka e, harus difahami. Kalau dia misalnya Nasrani, kemudian kita Muslim, Tuhan di kita sama, betul sama, tapi ternyata syariat Anda adalah palsu, gitu kan? Karena kalau sama dengan kita, maka Anda akan beriman dengan agama yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Karena Nasrani itu telah habis masa berlakunya dengan meninggalnya Nabi Isa alaihissalam dan di dalam Taurat telah diberitakan bahwa akan muncul Nabi Muhammad seperti uh, telah dikatakan wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Nabi Isa sendiri telah memberitahukan kepada umatnya bahwa akan wahai Bani Israel, akan aku ini adalah Rasulullah adalah akan e, membenarkan tentang kitab yang ada sebelumnya dan memberitahu kabar gembira bahwa akan lahir seorang rasul setelah aku namanya Ahmad. Demikian diberitakan oleh Nabi Isa. Oleh karena itu kalau dia Tuhannya sama, maka dia harus menjadi seorang yang muslim bukan uh, apa uh, Mbak Yela yang harus kemudian menjadi Nasrani karena Nabi Isa telah menyatakan bahwa dengan adanya Rasul itu maka ajarannya menjadi sudah terhapus oleh karena itu hati-hati jangan sampai yang demikian itu justru akan mengorbankan akidah kita lalu kita menjadi orang yang sesat demikian Ya baik, kita langsung terima kembali di 8816363 untuk rekan dakta yang ingin berpartisipasi. Kita terima Assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Dengan Mustaqim. Pak Mustaqim di mana Pak? Di Tambun. Tambun. Silakan Pak Mustaqim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. mau tanya, ini apa Indonesia negara termasuk negara kafir apa bukan? Apakah hmm. demokrasi ini kafir? Wajibkah ditangi apa tidak? Hmm. Ustaz. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali di belakang Pak Mustaqim dari Tambun. Assalamualaikum. Dengan siapa ini Pak? Dengan Setiono Pak. Pak oh, Setiono. Iya. Di mana Pak? Di Bambu. Silakan Bapak. Iya, ini tetap, mulai tetap. Iya, ya, Bagaimana tuh ada salah kita? Ya. Bagaimana akhirnya orang salah biasa? Apaan Pak? Pertanyaannya nggak jelas Pak bagaimana Ah, hakikatnya orang salafiyah itu. Oh, hakikat orang salafiyah. Ya. Terus apakah alusna satu golongan ataukah bersifat umum gitu? Mm -hmm. Terus alusna apa? Golongan atau? Atau bersifat umum gitu. Mm. -hmm. gitu terus ini Rat, kalau orang hamil itu biasanya kan itu habis lahiran itu katanya dia itu, itu ada dari Bapak pertanyaannya jangan cepat-cepat Pak, nggak jelas ini Pak. Hamil, hamil uh, setelah lahiran apa? Ada yang diajak itu anaknya kan. Hmm diadani ya oh iya iya ya, itu baik. baik terima kasih untuk Pak Sutiono ya di Bambu Apus kita terima di belakang Pak Sutiono Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan dengan Yunus Bekasi Pak Yunus di Bekasi silakan Bapak iya mau tanya nih Pak Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam tanya itu kan sekarang banyak sekali uh, apa, tuh religius sudah Pak. Yeah? tur, tur religius ya. Nah, di makam-makam sunan gitu. Nah itu gimana sih Pak Ustaz? Eh, sunan itu memang ada nggak sih punya wali-wali itu Pak? Hmm. Ya kan? Tolong ya. Pak Ustaz. Ya. Hanya ini aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya baik langsung Ustaz dijawab pertanyaan dari Pak Mustaqim terlebih dahulu. Ya. eh, Pak Mustaqim tadi bertanya apakah Indonesia negara kafir? yang harus diperangi begitu. Nah, eh, yang benar adalah Indonesia ini baladul muslimin. Negeri di mana kaum muslimin tinggal di sana. Hmm. Adapun hukum maka setiap orang yang matanya membuka, telinganya mendengar, dia membaca maka dan dia juga memperhatikan realitas maka tentu dia adalah tidak mempraktekkan syariat Islam. Jadi dia adalah e, jauh daripada syariat Islam, tidak mempraktekkan syariat Islam. Nah, kalau negaranya betul bahwa di sana di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin, bahkan presentasinya adalah 87% katanya. Hmm. Tetapi yang nampak dan praktek hidupnya adalah tidak berdasarkan kepada syariat Islam, kecuali adalah eh, masing-masing e, kaum muslimin itu adalah berusaha untuk mengamalkan Islam. Tetapi kalau institusinya, negaranya ataupun bahkan para penegaknya adalah tidak mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya eh, Pak Mustaqim. Jadi hmm. kalau dikatakan negara kufur berarti harus ada negara Islamnya. Kalau dikatakan e, negara apa Islam maka juga tidak terbukti bahwa uh, syariat yang berjalan adalah syariat Islam. Oleh karena itu ini bukan dan itu juga bukan. Oleh karena itu bisa jadi nanti ada orang mengatakan negara bukan-bukan. Tetapi kalau kalau uh, yang saya katakan adalah uh, Indonesia adalah negara di mana kaum muslimin tinggal di sana Kewajiban kita adalah berusaha maksimal menjalankan apa yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi kita sekalian dari syariat Islam dan kemudian tidak boleh berhenti untuk mengajak orang lain agar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. E, tentang pertanyaan kedua ya yaitu Pak siapa tadi Pak Sutiono ya? Bapak Sutiono di Bapak. Ada tiga pertanyaan kalau salah. Pertama adalah masalah hakikat e, salafiyah katanya. Mm -hmm. e, saya ingin barangkali sampaikan bahwa yang dimaksud dengan salaf itu adalah terdahulu. Salaf maknanya adalah terdahulu. Kholaf artinya belakangan. Nah, yang dimaksud dengan salaf ini ada dua. Ada dua tinjauan maksudnya. Tinjauan dari sisi waktu dan ada tinjauan dari sisi eh, konten. Dari sisi waktu adalah salaf sudah tidak ada. Karena salaf itu adalah as-sahabah, at-tabi'un dan tabi'u at-tabi'in. Sekarang tidak ada lagi Abu Bakar Siddiq, tidak ada lagi Ali bin Abi Thalib, tidak lagi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak ada lagi misalnya Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah dan sebagainya sudah tidak ada. Oleh karena itu salaf dalam artian waktu sudah selesai, sudah terlalui begitu ya. Tetapi uh, salaf dalam artian konten artinya adalah dalam artian isi, substansi ajarannya adalah ada sampai dengan hari kiamat. Karena Allah SWT berfirman, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah, e, as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu yang pertama kali. Siapa mereka itu? Al-muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar adalah para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itu adalah kata Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho pada mereka. Jadi sahabat adalah generasi yang Allah ridhoi. Lalu dikatakan walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia. Nah, kalau mengikuti mereka, maka sampai hari kiamat akan tetap ada. Seperti Rasul misalnya menerjemahkan kepada kita tentang apa itu ahlu sunnah. Kata Rasul, "Sataftarqu hadhil umma ala salatin wa sab'ina firqatan, kulluhum fin illa wahidah." Kata para sahabat, e, apa itu? Bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasul? Al-jamaah. Kata Rasul, yang satu itu adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain didefinisikan apa itu? Yaitu kata Rasul, man kana ala misli ma ana al yauma wa ashabi yaitu barang siapa yang dia setia mengikuti apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Nah, inilah disebut dengan hakikat salafiyah. Nah, oleh karena itu, kalau ingin mengetahui tentang hakikat daripada salaf atau salafiyah, maka hendaknya setiap kita meyakini kebenaran Al-Qur'an, kebenaran uh, As-Sunnah yang sahihah Kemudian yang kedua adalah hendaknya setiap kita berusaha gigih untuk menjalankan isi Al-Quran, isi sunnah Muhammad Rasulullah SAW yang sahihah berdasarkan kepada pemahaman mereka orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW yaitu sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yaitu yang dikatakan Rasul kata beliau khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum sebaik-baik umat adalah orang yang ada pada masaku berarti para sahabat kemudian orang yang setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian orang yang datang setelah mereka itu para tabiung at-tabi'in. Nah, jadi eh, Pak Mustaki eh, Pak, Pak Pak Setiono ya. Jadi yang dimaksud dengan hakikat salafi itu adalah kita benar-benar setia, komit, konsis, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman as-sahabat kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para imam dan siapa saja yang setia mengikuti mereka. Itu adalah hakikatnya. Kalau demikian maka boleh mengaku bahwa dia pengikut uh, yakni Rasul, tapi kalau tidak maka dia mengaku tetapi dia adalah gadungan gitu karena tidak hakikat. Demikian. Kemudian yang kedua tentang ahlu sunnah itu firqah tadi ya, firqah atau apa tadi? Umum gitu ya. Iya. Uh, yang benar ya Pak Setiono bahwa ahlu sunnah itu firqoh Rasul tadi katakan, Sataftariku hadil umma ala sabina firqatan, kulluhum finnari illa wahidatan." Wahidatan itu adalah sebelumnya ada yang illa firqatan wahidatan. Karena wahidatan itu adalah sifat maka mausufnya adalah harus mu'annad yang itu adalah tentu firqah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah firqah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan tetapi golongan yang selamat. Kenapa? Karena selain ahlus sunnah adalah sesat. Kata Rasulullah SAW adalah kulluhum finnari illa wahidah. Semua golongan itu di neraka kecuali satu. Kalau semua golongan di neraka berarti kan celaka, betul tidak? Satu yang tidak termasuk mereka berarti mereka yang selamat. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah dikenal dengan al firqotu an-najiyah karena mereka adalah selamat tidak masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlu sunnah jamaah yang akan selamat daripada neraka. Ya. Kemudian yang ketiga tadi tentang masalah azan al-maulud bahwa setiap bayi yang lahir diazankan itu adalah ada dalilnya dan derajatnya adalah hasan sehingga boleh untuk dipakai jadi eh, apabila ada anak yang lahir boleh kita azankan tetapi tidak disertai dengan komat. Ya, demikian. Pertanyaan yang terakhir itu adalah ini yang biasa ya. Bahkan bisa jadi menjamur yaitu namanya adalah ziarah tur gitu atau apa tadi? wisata, ziarah wisata atau sebagainya. Tur religius. Uh, tur religius, apapun istilahnya, uh, tur itu apabila dimaksudkan untuk taat pada Allah, maka tur itu termasuk dalam kategori safar ta'ah. Nah. Tapi kalau tur itu dilakukan untuk menuju kepada tempat-tempat yang tidak diajarkan oleh Rasul, maka itu adalah termasuk safar maksiat. Nah, maksiatnya itu dilihat dari sisi yang dia ziarahi. Kalau yang dia ziarahi itu adalah menyebabkan maksiat, maka dia adalah dosa. Tetapi kalau yang dia ziarahi itu adalah kesyirikan, maka dia menyebabkan termasuk tergolong orang-orang musyrikin. Oleh karena itu, maka perhatikan Rasul saja telah memberikan peringatan pada kita bahwa kata beliau la tusaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian melakukan suatu perjalanan kecuali pada tiga masjid, yaitu Al-Masjidul Haram, Al-Masjidun Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Nah, kalau kita mau tur, yang tur itu adalah bermakna ibadah begitu, Maka ziarahlah ketiga masjid ini. Dan tidak ada ajaran ziarah qabrin nabi, tidak ada. Karena yang diajarkan adalah ziarah Al-Masjid An-Nabawi. Jadi kalau ada jamaah haji atau umroh melakukan bahwa datang ke Madinah itu untuk ziarah kuburan Rasul, itu salah. Karena tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah ziarah Al-Masjid An-Nabawi. Karena dekatnya dan di situ lokasinya, maka bagian daripada pelengkap ziarah itu kepada Masjid Nabawi kita datang ke Baki, kita melalui kuburan Rasul, kemudian ke Masjid Kuba, ke Syuhada Uhud dan seterusnya. Tetapi bukan menjadi tujuan. Nah, sekarang eh, kita praktekkan dalam eh, realitas di Indonesia bahwa apabila yang dimaksud dengan ziarah tur tadi mendatangi wali songo atau sunan bonang atau sunan ampel dan sebagainya dan sebagainya maka sesungguhnya dilihat dari hadis tadi tidak ada ya tidak ada ajarannya e, untuk seorang muslim ziarah kubur ke orang-orang yang disebut dengan wali atau sunan tadi. Nah oleh karena itu bisa dikatakan bahwa safar tersebut safar maksiat. Safar tersebut adalah bukan safar taat pada Allah bahkan Eh, dia adalah kalau dikontekkan dengan konteks ibadah adalah termasuk dalam kategori bid'ah karena melakukan sesuatu bukan saja baru tetapi justru menyalahi menyelisihi ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi eh, itu adalah dari sisi safarnya. Kalau kemudian datang di sunan-sunan atau wali-wali tersebut kemudian meminta Katakan wahai wali fulan e, Tunjukkan jodoh Atau permudah mendapat kerja ataupun uh, mudahkan untuk naik pangkat dan sebagainya, maka itu berpindah bukan saja maksiat biasa, tapi dia menjadi syirik. Nah, karena dia telah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita menjadi meminta pada Allah melalui rasul itu tidak diajarkan, maka apalagi meminta kepada Allah melalui para para wali. Nah oleh karena itu yang demikian itu adalah hendaknya kita memahami dan menyadari sadar sadarnya bahwa tidak ada yang disebut dengan ziarah tur atau ziarah religius itu adalah termasuk safarnya maksiat dan hukumnya adalah bid'ah bahkan dia diambang kesyirikan. Alhamdulillah, Ya baik Ustaz karena waktu kita sudah hampir selesai ini mungkin terakhir yang ingin disampaikan Ustaz. Ya. Atau Eh, singkat saja nih Ustaz karena sudah uh, selesai ini waktu kita. Ya, uh, saya ingin sampaikan barangkali kalimat terakhir berkenaan dengan pemahaman hadis kita ya tadi hmm. muslim, muhajir, mujahid uh, dan mukmin tadi itu adalah dengan doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengajak kepada rekan dakwah sekalian dimanapun anda berada untuk mencoba menghafal hadis ini dan kemudian e, mencoba membiasakan berdoa kepada Allah dengan doa ini karena ini adalah hadis dan sahih da, apa namanya dari Rasulullah SAW yaitu Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari kemungkaran-kemungkaran dalam bidang akhlak dan dan juga termasuk hawa nafsu, termasuk juga penyakit. Kita sekarang sedang musim penyakit, hawa nafsu juga di mana-mana, pelajaran dan pengajaran hawa di mana-mana, akhlak yang mungkar juga adalah sedang tersebar. Dan mari kita tepis, mari kita filteri semua itu dengan doa dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Iya baik, terima kasih Ustadz Ahmad Rafi dan juga untuk rekan rekan yang sudah berpartisipasi di kesempatan malam hari ini kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelafan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah dari kami yang bertugas. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.